Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahran mubaraka Wa ja'ala al-amala fihi taqarruban wa kurba Ashadu an la ilaha illallah falikul habbi wan nawa وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الفضل والوفاء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Alhamdulillah kita sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini pada hari-hari sebelumnya dan mudah-mudahan pada hari-hari selanjutnya kita senantiasa dibahagiakan oleh Allah dengan ketaatan, dibahagiakan oleh Allah dengan amal soleh, sehingga kita layak mendapatkan hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita sampaikan kepada manusia yang paling berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia mulia ini berbahagia saat mampu menghadirkan ketakwaan, saat mampu menghadirkan ketaatan, saat mampu menjalankan ibadah yang paripurna. Mudah-mudahan kita selaku umatnya sangat berbahagia manakala kita menjalankan ibadah-ibadah khususnya di bulan Ramadan ini sehingga kita semakin mendapatkan banyak kenikmatan, banyak pertolongan dan banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini kita akan membahas Al-Barakatu fi Nazoril Quran Keberkahan dalam perspektif Al-Quran Kata berkah saya yakin Bapak Ibu sudah sangat familiar Bahkan di semua tempat ada kata berkah Warteg aja ada namanya berkah ya. Kalau kita masuk mall juga namanya berkah Semua Seolah-olah kata berkah ini memang kata yang tepat dan layak disematkan di berbagai tempat, di berbagai kondisi, di berbagai keadaan. Memang benar, tepat. Keberkahan itu harus kita hadirkan dalam setiap kesempatan, dalam setiap keadaan, dalam setiap apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena al-barakatu fi kulli ni'amillah. Catatan para ulama Keberkahan itu adalah dalam seluruh anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang satu bulan yang disebut sebagai Mubarak. Atakum Ramadan Syahrul Mubarak. Telah datang kepada kalian bulan penuh dengan keberkahan. Kenapa? Litadu'u fil a'mal walitadu'u fil ujur. Karena apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan akan menjadi catatan yang berlipat ganda di sisi Allah dan itulah magnet keberkahan di bulan Ramadan ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pertama apabila kita mencermati ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebut hal-hal yang mendapatkan keberkahan Allah yang pertama Surat Ali Imran ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka mubarakan wa hudan alamin. Ali Imran 96. Allah menyebutkan satu tempat, satu negeri yang disebut oleh Allah langsung secara eksplisit sebagai negeri yang mubarak, negeri atau tempat yang penuh dengan keberkahan, yaitu Ka'bah, yaitu Baitullah. Kenapa dinamakan negeri ini, tempat ini mubarak? Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya Al-Jami li Ahkamil Quran fil ujur karena semua yang dilakukan di tanah haram tersebut, di Ka'bah tersebut, di negeri tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya masya Allah pengalaman Bapak Ibu jamaah sekalian itu kalau kita menjalankan ibadah umroh atau haji di tanah suci yang sakit saja mendadak sehat. Ya. Bahkan orang ingin datang ke masjid meskipun harus dipapah, harus ditandu, harus pakai kursi roda. Cuman kadang-kadang sayang. Kalau sudah pulang ke tanah air, yang sakit, yang sehat mendadak sakit lagi. Berat lagi ke masjid. Ya. Yang sakit itu mendadak sehat ketika di Masjidil Haram. Semuanya berusaha cuaca 39 40 derajat pun seperti cuaca di kita 25 sampai 29 namun kadang-kadang kalau sudah pulang cuaca 29 seperti Masya Allah. Kenapa? Magnet keberkahan itu yang memacu dan memicu kita untuk terus menjalankan ibadah. Magnet Ramadan inilah yang memicu kita untuk menjalankan ibadah. Kenapa? Karena Allah menjanjikan sebuah keberkahan pada semua yang kita miliki, pada semua yang Allah anugerahkan. Jika kemudian kita maksimalkan dalam rangka beribadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saking berkahnya Ramadan tidur aja dicatat Bapak Ibu ya, betul ya Pak? Tidur aja dicatat di bulan Ramadan. Iya, dicatat lagi tidur. Tidur aja dicatat, tapi dicatat lagi tidur. Saking enaknya gitu ya. Wah. Pokoknya Ustaz, Ramadan ini tidur aja dicatat. Benar, dicatat lagi tidur. Masa sama catatannya yang tidur sama yang ngaji, yang tidur sama yang sholat, ya beda. Ada lagi yang bilang Ustaz, Ramadan ini supaya lebih banyak pahalanya mendingan 30 hari. Masya Allah. Bapak Ibu mau 30 hari apa 29 hari Ramadannya tahun ini? Kebetulan saya terakhir ini. <laughs> Mau 29 hari atau 30 hari Pak? Masya Allah. Nah, bilang Pak Ustadz, kalau 29 kurang sehari. 30 pahalanya gede. Masya Allah. Allah maha rahman, maha rahim. Mau nanti Allah jadikan bulan cepat datang hilalnya. Atau nanti Allah genapkan bulannya menjadi 30 hari Ramadan. Tetap Pak, insya Allah pahalanya dihitung satu bulan. Nah Bapak Ibu kerja bulan Februari 28 hari. Dikurangi nggak Pak? Nggak sampai 30 hari loh, 28 hari. Dipotong dua hari. Ntar Desember 31 hari. Ditambah nggak Pak satu hari? Enggak. Dihitung bulanan. Ramadan demikian juga mau nanti kita tunggu aja keputusan pemerintah mau nanti 29 hari berarti Allah memberikan rahmat kepada kita mempercepat datangnya awal bulan atau hilang. dan kalau kemudian Allah ingin menggenapkan maka itu juga sama nilainya satu bulan ayat yang pertama yang berbicara tentang keberkahan bahwa di buka bumi ini ada tempat yang Allah sebut sebagai mubarak. Semua yang dilakukan di tempat tersebut berlipat ganda. Itulah kemudian kita korelasikan. Ada waktu yang disebut oleh Allah sebagai bulan yang mubarak. Semua yang dijalankan oleh orang yang beriman di bulan tersebut mendapatkan penglipatan keutamaan, kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal kalau saya lihat dari wajahnya sudah pada hatam Quran lima kali nih kelihatannya. <laughs> Kulhu saya tiga kali kali lima kali. Ya, kulhu tiga kali jadi satu kali hatam pak. Yang kedua, al barakatuh fi nazaril Quran. Keberkahan supaya kita memahami utuh bahwa itulah sesungguhnya hal-hal yang menjadi keberkahan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran secara eksplisit. Yang kedua, di surat Al-Mu'minun ayat 29. Allah mengajarkan satu doa. Wa rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah hamba di tempat yang penuh dengan keberkahan. Masih terkait dengan tempat. Kata para ulama tafsir, Secara eksplisit memang Ka'bah, tanah haram adalah tanah yang diberkahi. Tetapi Allah juga ya, mempersilahkan kita untuk memohon keberkahan pada setiap tempat yang kita singgahi. Nah secara bahasa ini tempat tinggal itu ada tiga. Kadang kadang menggunakan bait, ya, bait rumah, kadang-kadang menggunakan manzil, atau yang ketiga maskan. Ya. Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia bisa sama tempat tinggal juga. Tapi kalau bait itu rumah, tempat tidur, makanya dinamakan mabit. Mabit artinya tempat tidur. Tapi manzil itu cakupannya lebih luas. Manzil adalah tempat beraktivitas, makanul a'mal. Kantor kita, kita mohon kepada Allah, Allah berkahi. Karena itu manzil kita tempat singgah kita untuk beraktivitas. Tempat bisnis itu kita katakan manzil, maka kita doakan tempat bisnis kita pun Rabbi anzilni munzalan mubarakah. Makanya tepat Allah menggunakan kata manzil, bukan kata bait. Kalau bait itu lebih sempit cakupannya yaitu rumah tempat tinggal. Makanya benar. Kalau bait itu artinya dari kata mabit tempat tidur. Toh Bapak Ibu juga rumah dipakai tidur aja Pak ya. Banyak yang dipakai tidur. Berangkat pagi, pulang malam. Jadi tinggal apa di rumah? Tinggal tidur. Makanya betul namanya bait, tempat tidur. Tapi kalau manzil, tempat kita bekerja, tempat kita beraktivitas. Ketika kita masuk lapangan kita juga Robbi anzilni munzalan mubarakan. Ketika kita masuk tempat kerja, ketika kita masuk tempat bisnis, kita di dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon kepada Allah agar ketika kita beraktivitas aktivitas ketika kita beraktivitas apapun Allah berkahi tempat tersebut Masya Allah yang ketiga maskan kalau maskan itu lebih luas lagi saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membawa keluarganya dari Palestina ke Mekah. Dari tempat yang sangat subur, yang penuh dengan keberkahan, dengan para nabi. Tetapi diperintahkan untuk membawa keluarganya ke tempat yang sangat tandus. Saat itu tidak ada yang mau tinggal di Mekah. Masya Allah. Mekah itu secara ekonomi tidak menjanjikan. Cuaca juga sangat tidak nyaman. Laula al-baitul haram. Kata para ulama, kalau tidak ada baitul haram, kalau tidak ada Ka'bah, kira-kira mau nggak Bapak Ibu tinggal di Mekah? Kalau di kita, ya, rumah atau komplek yang mahal, yang dekat kawasan bisnis atau kawasan apa ya biasanya kawasan inilah bisnis. Tapi kalau di Mekah yang mahal itu yang dekat mana pak? Dekat masjid apalagi yang dekat Masjidil Haram, itu pasti hotelnya mah. Itulah berkahnya Baitullah Haram. Sampai semua yang datang ke situ Allah memberikan keberkahan dan tempat-tempat yang berada di sekitar Baitul Haram Allah berkahi. Karena ternyata tempat itulah yang menjadi incaran para pengembang karena memang harganya sangat mahal, masya Allah. Ini sudah ada yang ngantuk belum? Alhamdulillah. Saya yakin ini malamnya itikaf. Amin. Jadi sudah disampaikan MC ya, ada program itikaf. Cuma saya lihat fenomenanya ada dua nih Pak. Ada itikaf untuk tidur, ada yang tidur untuk itikaf. <laughs> yang banyak mana nih? Kalau itikaf, eh, kalau tidur untuk itikaf, itu kita tidur sejenak rehat untuk bisa sholat malam, untuk bisa beribadah. Itu tidur untuk itikaf. Tapi ada eh, itikaf untuk tidur, yaitu pindah tempat tidur. Malah bapak-bapak ada yang bilang Ustaz enak di masjid itu itikaf. Kenapa? Kalau di rumah nggak bisa tidur diganggu melulu sama anak. Mau tidur dibangunin lagi. Ayah bangun dong. Kan anak-anak libur. Mendingan saya itikaf di masjid aman nggak ada yang bangunin. <laughs> Masya Allah. Tempat yang penuh dengan keberkahan secara spesifik ada Baitullah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman Maha Rahim mempersilahkan kita, bahkan diberikan peluang kita untuk memberkahi tempat di mana kita banyak singgah di tempat tersebut. Apakah rumah kita, apakah tempat kerja kita, tempat aktivitas sosial kita, tempat aktivitas bisnis kita dan lain sebagainya. Maka kita jangan lupa selalu ketika singgah, ketika berada di tempat tersebut, wakur rabbi anzilni munzalan mubarokan Masya Allah Ya Allah berkahi tempat ini Berkahi kantor kami Berkahi tempat kerja kami Subhanallah Yakin itu doa yang dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Al-barakatu fil Quran Bisa kita simak dari firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Ad-Dukhan Ayat yang ketiga Wan wa inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Qur'an di malam keberkahan, lailah mubarakah. Sepakat para ulama tafsir, lailah mubarakah adalah Lailatul Qadar. Kalau saya tanya Bapak Ibu, kira-kira sudah lewat belum Lailatul Qadar? Udah lewat atau belum? Malam keberapa Pak? Ada bilang Ustaz, aduh udah lewat ini. Udahlah saya pulang kampung aja. Bilang aja mau pulang kampung. Pakai-pakai lewat juga. Kalau bahasa saya subhanallah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Lailatul Qadar itu ada tiap malam. Tiap malam ada. Ya. Itu motivasi kita. Malam ini ada, malam besok ada, malam selanjutnya ada. Kenapa? Karena memang tidak ditentukan oleh Allah juga tidak disebutkan secara spesifik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga maka inilah motivasi para ulama bahwa kullu lailatin fi awakhir Ramadan lailatul qadar. Setiap malam-malam terakhir di malam-malam Ramadan adalah malam penuh keberkahan yaitu malam Lailatul. Nah, kalau begitu kan malamnya enak ibadah terus. Tapi kalau udah dibilangin mohon maaf Bapak Ibu Berdasarkan pemantauan para ulama diputuskan Malam Lailatul Qadar sudah berlangsung, sudah terjadi pada malam 23. Wah, nggak ada yang ke masjid udah. Besok-besok ngapain? Nggak dapat malam. Makanya Imam Ghazali mengatakan, "Kullu lailatin min awakhir Ramadan Lailatul Qadar." Setiap malam di malam-malam terakhir Ramadan adalah malam Lailatul. Jadi tenang, Pak. Nanti malam ada juga. Besok malam ada. Sampai malam keberapa maunya? Malam 30 atau malam 29? Tergantung ya. Yang penting setiap malam itu motivasi kita. Kenapa? Kalau setiap malam ada, insya Allah kita yakin karena Allah belum memastikan, belum menetapkan tanggal berapanya. Maka setiap malam ketika kita beribadah, Allah berikan kelebihan. Semua ibadah kita dinilai penuh dengan keberkahan. Keberkahan Lailatul Qadar tertinggi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam keberkahan itu, malam Lailatul Qadar itu adalah ini sebetulnya kata malam Lailatul Qadar ini harus dikoreksi ya. Itu double. Malam Lailah. Lailah kan malam, Pak. Cuman kalau dibilang malam Qadar orang bingung, malam Qadar <laughs> Enaknya itu malam Lailatul Qadar. padahal Lailatul Qadar artinya malam malam penentuan, malam kemuliaan, malam keberkahan. Cuman udahlah Lailatul Qadar ini bahasa Arab malamnya bahasa Indonesia jadi malam Lailatul sama silaturahim, silaturahmi, silaturahmi. Itu ada yang mengatakan Ustaz salah, yang benar silaturahim. Kata yang silaturahmi enggak, yang benar silaturahmi. Yang satu lagi yang benar silaturahim. Saya katakan ini mau bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Kalau bahasa Indonesia tiga-tiganya benar. Kecuali kalau dibakukan di kamus bahasa Indonesia. Sepanjang ini saya belum tahu sudah dibakukan belum Bapak Ibu? Tapi gampang. Kalau silaturahim itu jika yang hadir dalam acara itu kebanyakan kaum bapak. Kenapa? Karena ada Pak Rahim. Tapi kalau yang banyak datang kaum wanita, maka silaturahmi karena ada Mbak Rahmi. Tapi kalau imbang antara yang datang laki-laki perempuan namanya silaturahmi, udah nggak ada masalah. Kita tanya mau bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Ini Jumat apa Jumat? Sebenarnya kalau bahasa Arab, ya Jum'ah kan di ujungnya berhenti. Maka jadi Jum'ah. Kita menyebut surat Yusuf. Benar. Apalagi Pak? Surat Al-Isra. Tapi kalau kita menyebut surat ar raad enggak enak. Surat Ar-Ra'du. Nah, mestinya kan surat ar raad Nah, itu juga catatan kita. Kita katakan sudah di di Indonesia kan Indonesia kan namanya surat Ar-Ra'du. Nah, jadinya simpel begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allah Subhanahu wa taala menghendaki ada satu malam yang disebut penuh dengan keberkahan. Kenapa? Kata para ulama tafsir, ada tiga keberkahan di malam itu. Pertama, Allah turunkan Al-Quran. Bahasa Allahnya, Inna anzalnahu. Kami turunkan Al-Quran di malam keberkahan. Kenapa? Karena di dalam surat Sot ayat 29, ini yang keempat, surat Sot ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkaru ulul albab. Al-Quran disebut oleh Allah sebagai kitabun mubarak. Buku atau kitab yang penuh keberkahan. Karenanya Lailatul Qadar itu induk dari semua keberkahan. Kenapa? Karena di dalamnya Allah turunkan kitab yang penuh dengan keberkahan Al-Quran. Yang kedua, Allah juga hadirkan Lailatul Qadar, malam keberkahan itu di bulan berkah, yaitu Syahrul Mubarak, bulan Ramadan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Lailatul Qadar adanya di bulan Syawal, maka mungkin semua kita tidak akan dapat karena sedang sibuknya mudik. Gimana lagi sibuk mudik Lailatul Qadar turun. Maka Allah turunkan di bulan Ramadan. Ketika semua orang beriman sedang berada dalam puncak ibadahnya, itu rahmat Allah. Karenanya para ulama mengatakan wa min rahmatillah an minan nasi anbiya'a wa awliya'a wa syuhada wa salihin sebagai wujud rahmat Allah yang tertinggi kepada kita manusia orang yang beriman Allah hadirkan manusia-manusia yang penuh dengan keberkahan, tempat-tempat yang penuh keberkahan, waktu-waktu yang penuh dengan keberkahan, dan semua kepemilikan yang penuh dengan keberkahan. Bapak Ibu, bisa nggak kita mengatakan keluarga saya keluarga yang berkah? Bisa nggak? Karena umumnya sakinah mawadah warahmah. Atau ini para suami bisa nggak bilang, Bu, ibu ini istri yang paling berkah bisa nggak? Soalnya dia suka membayar zakat mall. <laughs> Ibu-ibu dapat SMS dari suaminya, nah, Bu, uang ini semuanya bayar zakat mall. Ya tulisannya M O L L. tipe soalnya salah ketik. Langsung ibunya datang ke mall, beli semua. Ya. Pulang-pulang, alhamdulillah Pak, saya sudah zakat mall. Mana Bu hasilnya? Ini semuanya kita beli, masya Allah. Bukan zakat mall Bu, zakat mal. Tapi tipe salah tulis jadinya mallnya L-nya double, jadi zakat mall. Akhirnya belanja di mall. Padahal disuruhnya namanya juga SMS, kadang-kadang buru-buru akhirnya ada salah ketik. Bu, semua uang ini ibu ya bayarkan zakat mall. Ya udah dia datang ke mall bayar semuanya dan kemudian ditanya oleh suaminya ternyata yang benar adalah zakat zakat mal. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu rahmat bahwa di surat Maryam ayat 31 ini kata barakah di dalam Quran yang ke 4 atau kelima tadi. Ali Imran 96 kemudian Ad-Dukhon ayat 3, kemudian tempat tadi Al-Mukminin 29, kemudian ah ini yang keempat berarti, yaitu eh enggak, yang keempat Al-Qur'an, kitab yang penuh dengan keberkahan. Yang kelima adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal yang penuh dengan keberkahan yaitu wanazzalna minas samai ma'am Dan kami turunkan di surat Qob ayat 9. Dan kami turunkan dari langit air yang penuh dengan keberkahan. Silakan Bapak Ibu browsing di internet The Miracle of Rain. Kemukjizatan air hujan. Satu-satunya yang disebutkan oleh Allah, air yang penuh keberkahan adalah air hujan. Saya ingat dulu, mungkin Bapak juga ingat, waktu kecil kita dilarang oleh orang tua untuk hujan-hujanan. Tapi sekarang malah kita menyuruh anak-anak kita hujan-hujanan. Kenapa? Karena ternyata hujan-hujanan itu adalah air yang penuh dengan keberkahan. The miracle of rain. Mukjizat air hujan. Bahkan ada teman saya yang menyarankan, Ustaz, coba minum air hujan. Tapi jangan yang kena atap, Pak yang betul-betul pres dari atas nggak kena atap karena nanti polusi. Betul-betul biarkan hujan sekian lama, polusinya hilang, maka kemudian kita sediakan gelas, kita minum, subhanallah, itu air yang penuh dengan keberkahan. Kalau kita baca kitab kita fikih, maka air suci yang men dan mensucikan yang pertama kali adalah air hujan. Bapak Ibu pernah nggak wudhu air hujan? Ada yang bilang, oh nggak enak Ustaz wudhu air hujan. Maaf, itu air suci men suci kan masya Allah ilmuwan menggali apa sih rahasianya kemujizatannya bahkan ada seorang medis yang mengatakan bagi ini tips bagi mereka yang susah mendapatkan keturunan juga silakan hujan-hujanan suami dan istri tapi jangan di jalanan di dalam rumah ya, hujan-hujanan pak karena itu akan menyuburkan akan menghidupkan sel-sel yang mungkin rusak atau mati Kenapa? Bahkan katanya kalau ada rambut yang rontok itu kita hujan-hujanan. Biarkan air hujan itu menyuburkan sel-sel rambut kita. Subhanallah. Wallah alam. Itu harus diuji lagi. Tetapi begitu katanya. Wallahu a'lam. Allah menghendaki ada satu air yang penuh dengan keberkahan karena air itu yang paling murah karena air itu langsung datang dari Allah memberikan kemudahan kepada semua umat manusia dan disitulah dalam kajian para ilmuwan bahwa air hujanlah yang paling tepat untuk menyuburkan tanah. Air manapun tidak bisa dibandingkan dengan air hujan untuk menyuburkan tanah. Karenanya kenapa zakat pertanian kalau langsung ya, kalau langsung disiram dengan air hujan berapa zakatnya? 10 eh 5 persen. Tapi kalau melalui ya air-air yang ya, diproses atau beli itu baru bayarnya 10 persen lebih gede karena air hujan adalah air yang penuh dengan keberkahan dan beda katanya Allah alam ini juga kajian masih tapi kita katakan Allah ketika menyebutkan bahwa ada air yang penuh keberkahan, kita katakan inilah air yang penuh dengan keberkahan. Wa minas sama'i ma'am mubarakah. Yang kelima, yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al barakatu fil Quran bisa kita simak dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 61. Ya. Allah mengatakan fasallimu ala anfusikum min indillahi tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Ada ucapan doa yang disebut oleh Allah ucapan yang penuh keberkahan dan penuh kebaikan yaitu ucapan yang bernama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karenanya Rasulullah saw alaihi wasallam menyebutkan salah satu manusia yang dijamin masuk surga dengan selamat adalah pertama urutannya afshus salam, sebarkanlah salam. Baru yang kedua, wasilul arham, hubungkan silaturahim. Baru yang ketiga, sholat. Wasallu billaili wan nasu niyam. Kenapa kata para ulama hadis yang pertama kali adalah absyus salam. Karena itu ringan, semua orang bisa menjalankan. Tetapi berada di urutan pertama, tidak mungkin salah redaksi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam kaidah bahasa urutan sebuah kata itu menunjukkan pentingnya kata yang berada di urutan pertama. Itu bahasa hadis, bahasa Al-Quran. Jadi kalau kita menemukan ada tiga, tiga hal yang disebutkan, maka di urutan pertama itu punya nilai yang lebih atau prioritas. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan manusia yang dipersilakan tadhulul jannata bisalam masuk surga dengan penuh keselamatan adalah yang urutan pertama adalah menyampaikan ucapan penuh dengan keberkahan yang bernama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Itulah ucapan yang penuh dengan keberkahan. Assalamualaikum yang disampaikan akan menjadikan orangnya calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk calon penghuni surga Allah. Masyaallah. Bapak-bapak mau enggak, pak? Bidadarinya ibu-ibu yang di atas mau enggak, pak? Nggak kelihatan ya. Atau ibu-ibu mau enggak, bu? Bidadarinya bapak-bapak yang di bawah ini, Subhanallah. Kalau ada seorang suami membiarkan istrinya tidak mau ibadah, itu jangan-jangan suaminya punya rencana lain di surga. Maunya bidadarinya bukan istrinya atau seorang istri membiarkan suaminya tidak sholat misalnya, jangan-jangan istrinya ingin berdampingan dengan laki-laki yang lain di dalam surga. Baca surat Yasin 5556. Inna ashabal jannatil yawma fi syugulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki Dulu gambaran saya di madrasah waktu dulu nanti masing-masing dikasih bidadari. Jadi ibaratnya ini pintu surga, kita masuk langsung malaikat bilang, "Nih bidadari kamu bawa sono." Nih bidadari kamu bawa sono. Jadi seolah-olah bidadari itu adalah sosok makhluk yang baru Padahal kalau sesuai ayat ini, hum wa azwajuhum, mereka dan pasangan-pasangan mereka di dunia, istri atau suami mereka di dunia, itulah yang akan dijadikan oleh Allah secara automatically bidadari dan bidadara di surga. Gimana Bapak? Mau nggak Pak? Istrinya jadi bidadarinya. Pengennya sih yang lain Ustaz. iya, nanti di surat Ar-Rod 23 semua baca ayat-ayat yang tentang itu di surat Mukmin ayat yang ke-8 pun demikian justru Allah mempersilahkan bidadari pertama bagi suami adalah istrinya dan yang akan mencari bidadari istri yang jadikan oleh Allah bidadari yang akan pertama mencarinya adalah suaminya karenanya pentingnya bersama-sama beribadah kenapa agar nanti bertemu di surga dan tidak perlu khawatir karena secara otomatis istri kita di dunia ini akan dipermak oleh Allah menjadi bidadari. Tidak perlu khawatir. Pokoknya beda banget. 360 derajat. Tidak seperti yang di dunia. Ya, nggak pencemburu tenang aja, Enggak pencemburu kalau di surga. Pencemburu enggak pak? Enggak. Kenapa? Istilah-istilah cemburu, sifat-sifat itu sifat-sifat duniawi ya iri, cemburu, dengki, dendam itu sifat dunia. Kalau di surga enggak cemburu. Misalnya, misalnya mohon maaf Bapak Ibu, misalnya ternyata istrinya digandeng oleh laki-laki yang lain, itu kita enggak akan cemburu. Karena tidak ada sifat cemburu di dalam surga, Enggak ada Pak. Kenapa nggak ada cemburu? Memang ya kuluna salamun alaikum di surga itu isinya adalah salam saja, keberkahan saja, kedamaian saja, tidak ada cemburu. Cemburu itu adalah sifat kehidupan dunia. Iri sifat kehidupan dunia di surga misalnya ada teman kita rumahnya mewah kita nggak akan bisa iri Kenapa? Karena Allah sudah menetapkan semua yang ada di surga adalah bukan seperti yang di dunia, terutama sifat-sifat manusianya, sikap-sikap manusianya. Allah bersihkan, Allah sucikan, semuanya benar-benar dalam keadaan sempurna, menyenangkan, membahagiakan, bahkan menjadikan kita amat sangat sibuk dengan kesenangan. Inna ashabal jannatil yawma fi syugulin fatihun manusia-manusia penghuni surga sibuk dengan makan. Bayangkan Pak, di surga sibuknya makan, sibuknya minum, sibuknya bersenang-senang. Tapi kalau di dunia nggak ada orang yang bilang, kemana kemarin Pak? Sibuk makan kemarin, tuh nggak ada. Sibuk pasti sibuk kerja. Tapi di surga nanti kalau ditanya, kok Bapak nggak datang kemarin? Sibuk makan nih, sibuk minum, nggak habis-habis. Karena bahasanya begitu Pak. Inna ashabal jannatil yawma fi syugulin dalam kesibukan apa? Fakihun, bersenang-senang, makan, minum dan lain sebagainya. Dan itulah kita sangat yakin bahwa keberkahan di bulan Ramadan inilah yang akan membawa keluarga kita, membawa anak kita, membawa istri kita, membawa suami kita menuju sebuah keberkahan yang terakhir yang berada di dalam surga dan itulah Allah katakan tentang Nabi Isa alaihissalam di ayat 31 surat Maryam wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa ausani bisolati waz zakati ma dumtu hayya wa barron biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya 3132 manusia yang penuh dengan keberkahan Nabi Isa alaihissalam Karenanya kata para ulama, semua kita bisa memberkahi diri kita, memberkahi istri kita, memberkahi semuanya dengan syarat kita berusaha untuk menghadirkan selalu kebaikan-kebaikan dan keberkahan yang tertinggi nanti semua keberkahan-keberkahan dunia itu akan diakumulasi menjadi keberkahan-keberkahan surgawi. Indah betul. Kesehatan itu keberkahan, harta itu keberkahan, keluarga itu keberkahan, Pekerjaan itu keberkahan, usia itu keberkahan, apapun itu keberkahan. Nanti diakumulasi keberkahan-keberkahan itu kalau dialokasikan untuk kebaikan akan menjadi akumulasi dari keberkahan-keberkahan, kenikmatan-kenikmatan dan kebahagiaan-kebahagiaan surgawi. Ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir dapat memanfaatkan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Dapat meraih malam keberkahan dapat memberkahi tempat kerja kita, memberkahi rumah kita, keluarga kita Allah berkahi karena mereka menjalankan ketaatan bersama-sama dan nanti Allah persilahkan kita bersama keluarga kita bersama anak-anak kita, bersama istri atau suami kita, semuanya insya Allah akan diakumulasi keberkahan-keberkahan itu menjelma menjadi kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan di dalam surga. Karena itulah akhir dari sebuah kehidupan manusia menginginkan satu yang tertinggi di mata Allah yang bernama surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah untuk meraih berkah-berkahnya khususnya di bulan Ramadan ini khususnya di malam-malam terakhir Ramadan kita selalu yakin setiap malam ada Lailatul Qadar itu kalau boleh tulis bagus tiap malam Lailatul Qadar jadinya tiap malam sholat tiap malam infak tiap malam ibadah kenapa tiap malam adalah Lailatul qadar. Subhanallah. Itulah rumusan para ulama kita untuk menyemangati kita menjalankan ibadah Ramadan ini dan terakhir saya sampaikan selamat menjalankan ibadah i'tikaf, ibadah mencari Lailatul Qadar dan juga bagi mereka yang akan mudik selamat berlibur Mudah-mudahan selamat sampai di tujuan, bertemu dengan keluarga, sanak saudara, dan senantiasa dapat memberkahi kampung kita dengan keberkahan harta kita, keberkahan oleh-oleh kita, keberkahan ucapan kita, jangan lupa keberkahan doa kita, keberkahan semuanya itulah bagian dari al barakatuh fil Qur'anil Karim Allah menyebutkan sekian banyak hal tentang keberkahan yang Allah berikan kepada manusia sebagai bukti kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf dan terima kasih karena waktunya sudah pukul satu lebih. Mudah-mudahan e, semua amal ibadah kita di bulan Ramadan mendapatkan balasan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum al wa billahi taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.